Hikmatun azimah, ini merupakan hikmah yang sangat agung, yang sangat besar dari penciptaan jin dan manusia. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat dan juga banyak hadis disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira, kabar gembira, keutamaan, keutamaan, janji-janji yang mulia dunia akhirat bagi siapa saja yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan benar kebahagiaan dunia, agama yang lurus, taufik wal hidayah, ujungnya surganya Allah Azza wa Dan ancaman bagi siapa saja yang meninggalkan ibadah kepada Allah yang tidak mengabdi kepada Allah Azza wa ancaman dunia, ancaman pada agamanya ujungnya ancaman neraka ini perkara yang pasti kita yakini, kita ketahui bersama. Ya azakumullah di sana ada perkara yang lebih dari sekedar perintah beribadah kepada Allah Azza wa Kita dituntut tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun juga dituntut untuk istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas iman, istiqamah di atas takwa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sufyan bin Abdullah dia mengatakan qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Pertanyaannya, ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam, tentang iman dengan satu kalimat. Satu kata. Satu kalimat yang mencakup semua makna Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah merupakan inti Islam inti ibadah, inti ketakwaan. Semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai A sampai Z itu intinya iman kepada Allah. Penjabar cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul katakan amantu billah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini meneruskan sabdanya. Bukan semata-mata menyatakan aman billah. Beliau mengatakan thummas Tsummastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Maka di sini orang tidak kita dituntut dengan dua hal. Yang pertama dituntut untuk beriman kepada Allah dan melaksanakan segala konsekuensi-konsekuensinya yaitu beribadah kepada Allah dengan benar. Iman dan takwa, iman amal saleh. Ini yang pertama. Dan yang kedua dituntut untuk istiqomah di atasnya. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal saleh, istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan inilah yang paling penting, yang paling utama. Istiqomah inilah yang nanti sebagai pertanda orang dikatakan sukses dalam beribadah kepada Allah. Ketika dia istiqomah sampai akhir hayatnya, sampai dia wafat, pergi dari dunia ini menuju ke alam akhirat di atas keimanan, di atas ibadah, di atas ketakwaan, sukses. Itu kopah hanya menentukan para Allah. Orang dinyatakan menyimpang, dinyatakan sesat, ketika mungkin di awalnya dia beribadah, dia punya iman, dia punya takwa, dia punya amal saleh, tapi ujungnya dia tidak isi istiqomah, maka dikatakan menyimpang. Rasul mengatakan dalam sabda yang lain, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung khotimahnya. Kalau khatimahnya baik, namanya husnul khatimah, dia bahagia. Tapi kalau khatimahnya jelek, namanya sul khatimah, maka dia sengsara. Dan yang menentukan, yang menentukan dia dapat husnul khatimah atau kasul khatimah, keisi keistiqomahan dia. Keistiqomahan dia dalam beriman kepada Allah, keisi keistiqomahan dia dalam beramal saleh, keisi keistiqomahan dia dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang terpenting di sini para fikum ialah istiqomah di atas keimanan. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam beliau menjelaskan makna istiqamah. Kata beliau al-istiqamatu هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك Istiqamah itu maknanya menelusuri menapaki Siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah agama Islam yang lurus ini. Tidak bengkok, belok kanan, belok kiri, lurus. Dan itu meliputi melaksanakan semua ketaatan. Meliputi melaksanakan semua ketaatan yang lahir yang batin. Juga meninggalkan semua larangan yang lahir dan yang batin. Maka istiqomah itu merupakan sebuah kalimat yang mencakup agama ini secara keseluruhan. Istiqomah di atas agama. Laksanakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, lurus di atas bimbingan Islam. Itu namanya istiqomah. Wa haqiqatuha kata beliau. Sementara hakikat istiqomah Orang itu dikatakan istiqamah yang hakiki ialah wal isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Ketika amalan dia, ucapan dia, niatan dia dikatakan benar. Isabah, musib, sawal dinyatakan benar Dikatakan soal semua amalan dia, semua ucapan dia, dan semua niatan-niatan dia. Dikatakan benar kalau sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dikatakan benar kalau sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Itu isi koma. Bukan semata-mata dia mengerjakan ibadah isi koma. Belum. Dikatakan isi koma ketika mengerjakan perintah dan benar. Dikatakan istiqomah ketika dia meninggalkan larangan-larangan dan benar. Ada kata-kata benar sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya SAW yang termaktub dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah itu yang dituntut atas kita ibadah yang benar istiqomah selalu di atasnya sampai kita mati Ibadatina azzakumullah Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah Di zaman kita hidup sekarang ini warahmatullahi hukum Untuk bisa istiqomah selalu di atas bimbingan yang benar Akidah yang benar, iman yang benar, manhaj benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah, tapi sangat sulit. Memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Sebab barakallahu fikum di zaman kita sekarang ini hidup terlalu banyak bermunculan sabab-sabab, wasilah-wasilah, sarana dan prasarana yang membuat orang itu lengah dari koma Bahkan yang membuat banyak pihak menyimpang dari koma Bukan lagi isi koma tapi inhiraf. Terlalu banyak bermunculan di zaman kita sekarang ini sebab-sebab orang itu menyimpang. Sehingga sulit sekali itu istiqomah. Di antara yang menggambarkan Betapa isi istiqomah ini merupakan amal besar, memerlukan kesungguh-sungguhan, perjuangan, pengorbanan. Ia rasa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi kondisi di akhir zaman datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an juga dari sahabat Abu Tha'lab al-Khushani dan juga sahabat yang lain dan dia Hasan di Ghairi Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa inna min ayya fa inna wara'akum ayyaman." Sesungguhnya di belakang hari nanti ada hari-hari ayam, ada hari-hari. Al-amilu fihinna kal qabidi 'ala al-jamr. Seseorang yang mengamalkan bimbingan sunnahku pada hari-hari itu diumpamakan seperti memegang bara bara api kalau kau tidak jalan diumpamakan seperti orang yang memegang bara begitu sakit panas artinya sulit perlu perjuangan pengorbanan yang kuat dan beliau mengatakan as-sabiru fihinna lahu mithlu ajrina mithlu ajri khamsina rajulan minkum dan orang yang sabar yang yang, yang istiqomah orang yang sabar dan istiqomah dari kalangan mereka pada hari-hari itu mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat ditegaskan minna au minhum ya Rasulullah 50 dari mereka atau dari kami ya Rasulullah beliau mengatakan bal minkum dapat pahala 50 orang sahabat. Besar pahalanya, tapi sulit mewujudkannya. Muslimin, azakumullah Justru yang kita saksikan di zaman sekarang ini Banyaknya fenomena penyimpangan Banyaknya fenomena, fenomena penyimpangan para kuli, Penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj Penyimpangan akhlak, penyimpangan ibadah penyimpangan di secara umum. Kalau kita mau menelaah, mau mencermati, kita bisa menyebutkan beberapa asbab. Sebab-sebab terjadinya atau munculnya fenomena penyimpangan yang begitu banyak di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah fasaduz zaman. Yang pertama adalah fasaduz zaman. Dikarenakan memang zamannya semakin lama semakin rusak. Zamannya semakin lama semakin rusak. Disebabkan kita hidup di sebuah masa, di sebuah zaman yang jauh dari masa kenabian. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah dia menceritakan Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj Suatu hari kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mengeluhkan kepada beliau apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari perlakuan penguasa yang zalim namanya Al-Hajjaj. Kala belum memberikan nasihat Isbiru Fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum Isbiru kata beliau Sabarlah kalian Di sini mengandung mana? koma Tabahlah kalian Tegarlah kalian Sabar Sabar Kata beliau sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya hingga engkau berjumpa dengan Rob kalian. Belum mengatakan hakala sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kalimat-kalimat tadi saya dengarkan langsung dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Rasul. Rasul mengatakan demikian. Sabar. Zaman itu barakallahu fikum ketika semakin dekat dengan masa kenabian banyak kebaikannya. Itu jelas. Tapi kalau sebuah zaman jauh dari masa kenabian mendekati masa-masa akhir, mendekati hari kiamat, semakin banyak kerusakan, semakin banyak kejelekan, semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Disuruh sabar ya dan kita sekarang hidupnya di zaman-zaman akhir ya sangat jauh dari masa kenabian sampai ada yang berani mengatakan kiamat tahun 2018 dua tahun lagi ya Pak luar biasa Allah alam betul pada ini Hah? Eh, iya. Dajjal belum muncul udah. Ala lihat zaman akhir itu pertanda para zaman-zaman seperti sekarang ini zaman-zaman yang betul-betul banyak kerusakan-kerusakan padanya, kejelekan-kejelekan padanya, penyimpangan-penyimpangan padanya dan itu nyata. Kita saksikan di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kekufuran dengan berbagai macam coraknya ada. Yang paling kafir yang begitu nampak jelas ada. Yang samar juga ada. Praktek kesyirikan di mana-mana. Apalagi perkara penyimpangan bid'ah, apalagi pemahaman pemahaman yang sesat, ideologi-ideologi yang rusak, amaliyah amaliyah bid'ah, akhlak yang yang yang tercela. Terlalu banyak syahwat dan syubhat. Ini yang menyebabkan orang sulit untuk istiqomah dan menyebabkan lebih mudah menyimpang para ulama. Yang pertama, fase zaman dikarenakan sudah mulai rusak kondisi zaman yang ada ini para kuali. Yang kedua, sebab yang kedua adalah kasratul kita, Kasratul kita Banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi pada umat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Usama ibnu Zaidin radhiyallahu anhu menceritakan zamannya Rasul. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu an, ashrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil Madinah. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas benteng batu dari benteng-benteng batu kota Madinah di Madinah sana. Zamannya Rasul masih hidup. Fakallah beliau menyatakan, Hal tarawna nama aro, Apakah kamu melihat? Apa kamu sekarang melihat apa yang saya lihat? Beliau memberitakan Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini sedang menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Zaman siapa ya, zamannya Rasul. Sudah menyaksikan turunnya fitnah itu seperti turunnya hujan, lebat, deras mengenai apapun yang di bawah. Zamannya Rasul itu, apalagi di zaman sekarang. Banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah subuhan. di mana. Ini yang membuat lebih sulit untuk istiqomah dan lebih gampang beriman. Allah musta'an. Belum lagi fenomena azabumullah, fenomena yang juga muncul di tengah-tengah kaum muslimin terjadinya istirahat oleh ikhtilaf banyak perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin, perselisihan di kalangan kaum muslimin, masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka juga nyata. Ya, banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok, golongan-golongan masing-masing fanatik dengan golongannya, bangga dengan apa yang ada pada mereka, saling menyalahkan, saling menikam, saling apa namanya mengklaim, eh, saling menuduh dan segala macamnya. Itu juga merupakan fenomena yang membuat semakin sulit orang istiqomah di atas sunnah dan semakin mudah orang terpelanting dari sunnah jatuh dalam berbagai macam penyimpangan penyimpangannya. Belum lagi ya, Hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini Mereka terjatuh dalam asbabul inhiraf Tadi kondisi secara keumuman Yang sekarang ini dari tindakan, perbuatan, kelakuan masing-masing orang Orang di zaman sekarang ini para fikum lebih gampang terjatuh melakukan hal-hal yang membuat dia menyimpang. Sangat banyak sebabnya. Saya sebutkan di antaranya barakallahu fikum di antara asbabul inhiraf, sebab-sebab orang itu menyimpang ialah mukhalafatus sunnah. Ketika dia berani menyelisihi sunnah Rasulullah SAW Baik menyelisih sunnah dalam perkara akidah Perkara yang sangat fatal ini Menyelisih sunnah dalam perkara manhajnya dia Perkara ibadahnya dia Atau perkara dakwahnya Atau perkara akhlak ibadahnya Ketika berani menyelisih sunnah maka dia menjerumuskan dirinya dalam penyimpangan-penyimpangan dan hukuman-hukuman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firmanNya فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم fitnah أو يصيبهم عذاب alim. Hendalah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah ke dunia, azab di yaumul nanti.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 Barang siapa yang menentang Rasul Setelah datang kepada dia petunjuk, bukti-bukti, ilmu dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan simpangkan dia, sesatkan dia kemana dia menyimpang. Dan kelak akan kami masukkan dalam neraka jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman di dunia disimpangkan, disesatkan dari sunnah, ancaman akhirat dimasukkan dalam neraka jahanam. Nauzubillahi minzalik. Ini yang paling banyak. Di zaman sekarang ini Allah muncul semacam gerakan ya gerakan anti sunnah. Banyak pihak barakallahu fikum yang terang-terangan mengajarkan semacam ini. Memerangi sunnah Rasul. Memerangi orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul mengintimidasi orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul. Entah mereka kasih nama apapun, intinya bukan itu sunnah. Itu sabab utama dia menyimpang. Sabab utama terkena fitnah. Sabab utama dia sesat. Sebab yang paling utama dia diancam dengan neraka dia yaumul kiamah nanti. Itu sahabatnya. itu sunnah. Ya, walaupun juga ada kalian semangat mengamalkan sunnah, tapi banyak juga kelihatan gerakan anti sunnah. Allahul musta'an. Yang lainnya lagi, sebab orang lebih mudah menyimpang pada kewajiban ialah al-mujalasah wal musahabah. Ketika dia bermajlis atau dia bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang. Yang ini lebih cepat reaksinya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al Ashari radhiyallahu an beliau mengatakan mathalul jalisi saleh wal jalisi su perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek seperti halul misik Teman yang baik diumpamakan seperti halul misik yang membawa minyak wangi Misi. Kalau kamu dekat dengan dia, mungkin kamu akan membeli dari dia. Atau mungkin mendapatkan cipratan dari dia. Atau minimalnya mencium aroma yang harum daripada Ini efek positif teman yang baik. Sementara teman yang jelek, yang su, dikatakan karena kir seperti pandai besi yang meniup-tiup api. Kalau kamu dekat dengan dia, mungkin terbakar bajunya kamu atau minimalnya mencium aroma yang busuk. Ini efeknya mengerikan. Ketika dia mujalasa bermajlis bersahabat dengan orang-orang yang sesat, yang menyimpang, maka akan mudah terbawa oleh ideologi mereka. Mudah terbawa oleh pemahaman mereka dengan cepatnya. Katanya orang Arab dahulu, as-sahib sahib. Yang namanya sahib itu menarik. Sahib itu teman, sahib itu menarik. Dengan alasan persahabatan, dengan alasan perkawanan, eh, sahib sendiri dan segala macamnya, kumpul majelis tanpa dia sadari sudah masuk doktrin doktrin yang menyesatkan virus virus yang menyesatkan tanpa dia sadari sudah berubah pemahaman dia berubah akidah dia berubah keimanan dia berubah manhajnya dia dulu dia ada sunnah sekarang menyimpang dari sunnah. naudzubillah Cepat-cepat. Bahkan para fikum. Bahkan para fikum. Seseorang yang niatan awal majelasnya Seseorang yang niatan awal majelasnya Untuk menasihati Akan terpelanting Saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah Sebagai pelajaran penting Beliau menyebutkan dalam kitabnya al atau Kubra Beliau menyebutkan laqad raaitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubunahum, yakni ahlul bid'ah wal ahwa fajalas fajalasuhum ala sabilil inkar wa radd alaihim fama zarat bihim al mubasatah wa khafiya al amr wa kufur hatta satu ini. Saya kata beliau, ini pengalaman pribadi. Saya melihat saya sendiri menyaksikan sejumlah orang dulu melaknat arul Bid'ah. Dulu mencaci maki Ahlul Bid'ah. Dulu membantah, ha, ah, menikah arul Bid'ah. Dulu Kemudian mereka bermajlis Bermajlis dengan ahlul bid'ah Dengan niatan untuk mengingkari Untuk membantah Niat, lihat niat awalnya banyak Membantah, mengingkari Kalau pada sekarang dakwah ya, dakwah ya Kita ke sana, dakwah ya, dakwah ya Masya Allah Majlis dengan niat untuk mengingkari Untuk membantah mereka yang namanya majelis terus mereka majelis akhirnya mubasata saling her heran nah gitu ya ah, kip halak tayyib ahlan usahla wa marhaba mubasata mumazahah akhirnya sedang gurau dan segala macamnya terlupakan makarnya terlupakan doktrin doktrin kufur yang terselubung di dalamnya akhirnya mereka pun menyimpangkan orang tadi Bukan orang-orang itu yang merubah kondisinya ahli bid'ah. Justru ahli bid'ah yang menyimpang itu yang merubah keadaan mereka. Yang sebelumnya di atas sunnah, tegar di atas sunnah, membenci bid'ah, membenci ahli bid'ah, sekarang termakan sama ahli bid'ah tadi. Nah, bersahabat dengan mereka, memuji mereka, dia membela mereka, nah, mengingkari orang-orang yang membantah mereka. Mengerikan. Apa sebab? Dikarenakan al-mujalasah wal musahabah. Hati-hati. Makanya di, di, di, dikatakan oleh Rasul SAW dengan tegas dalam hadisnya la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat kecuali orang yang mukmin yang betul-betul bagus keimanannya, bagus akidahnya, bagus lurus manhajnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Jangan macam-macam bersahabat dengan orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang akhlaknya rusak, orang yang ibadahnya nggak nggak semangat. Jangan macam-macam. Persahabatan sangat mudah merubah keadaan seseorang dengan waktu yang sangat cepat. Ya, cepat. Ikhwanuddina'azakumullah di antara sabar Orang itu terpelanting dari al-haq di antara sahabat orang itu terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan ialah dunia. Ini inti tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari. Apa temanya? Hah? Antara dunia dan penyimpangan. Ya, jelas. Asbab banyak. Tapi untuk yang satu ini betul-betul Sabab yang begitu samar Tapi justru yang paling mematikan Yang paling membahayakan Kenapa, kenapa demikian ya Dikarenakan sabab ini ada pada masing-masing kita Ada pada masing-masing kita Ini fitrahnya masing-masing kita Ya Pak ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal al muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا telah dihias-hiasi untuk umat manusia ini kecintaan kepada syahwat cinta kepada wanita, kepada anak-anak, harta benda yang berlimpah, emas, perak, kuda-kuda yang gagah, peternakan, cocok tanam, itulah kesenangan dunia. Allah mengatakan zuyina nas. Itu fitrahnya manusia. Tapi fitrah ini para kawafikum, kecintaan kepada dunia ini ketika tidak di manage dengan sebenar-benarnya justru jadi bumerang atas kita. Sebab utama kita menyimpan. Hati-hati. Ada beberapa ayat dan juga hadis yang menjelaskan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya dunia ini merupakan sabab yang sangat mematikan yang membuat orang sangat mudah terpelanting dalam penyimpangan. Yang pertama hadis saya dahulukan. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitana." Kabita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira atau yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kata kata kata Rasulullah itu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya yabi'u dinahu Arabin minad dunya kata Rasulullah SAW hendaklah engkau bergegas beramal badru bil amal segera beramal sebelum muncul fitan fitnah fitnah yang banyak yang samar seperti serpihan-serpihan potongan-potongan malam yang gelap. Gelap, samar. Semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin mencekam, semakin lama semakin dahsyat itu fitnah. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sore yang mukmin, paginya kafir. Apa sebab? Beliau mengatakan ya bi'udinahu bi'arawin Di Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ini yang paling kita cermati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita akan terjadinya fitnah yang dahsyat, fitnah yang mencekam, fitnah yang samar, fitnah yang begitu banyak, memakan banyak korban. Sebab yang beliau sebutkan dalam riwayat 71 Satu-satunya sebab yang beliau utarakan dalam riwayat ini adalah dunia dia sesat, terkena fitnah, dikarenakan menjual agama karena urusan dunia. Hati relawan ya, sangat mengerikan. Rasul dan menyebutkan yang lain, padahal banyak asbab yang lain. Beliau hanya menyebut satu poin ini untuk menggambarkan kepada kita inilah satu-satunya sebab yang membuat banyak pihak terpelanting dalam fitnah menjual agama karena urusan dunia. Yang namanya dunia itu umum memang meliputi harta dunia, tahta, kedudukan, jabatan, ketenaran, kemasyhuran, nama baik dunia, wanita juga dunia, anak-anak juga dunia. Semua terkait dengan perkara dunia. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya dan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma Laisa sahihain dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan Kata Rasulullah SAW, Mazihtani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syaraf lidini. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba Tidaklah itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan, kedudukan yang merusak agamanya. Di sini para kelabikum beliau menggambarkan adanya dua ambisi. Yang pertama ambisi mengejar harta, yang kedua ambisi mengejar tahta, syaraf. Itu kemuliaan, kedudukan, nama baik, kemasyhuran, salam. Ini hmm? dua ambisi. Dua ambisi ini dinyatakan sangat-sangat merusak agama seseorang. Merusak agama seseorang. Digambarkan dua ambisi ini sama seperti serigala lapar. Ambisi harta serigala lapang, Ambisi tahta serigala lapang. Atau bayangkan para hukum, ada sekawanan domba di ruangan ini. Karena nggak bilang antum domba loh ya. Nah, saya hanya mengatakan anggap seruangan ini ada domba-domba. Di ruangan ini dilepaskan dua ekor serigala lapang. Jangan bayangkan pemandangan yang begitu mengerikan. Serigala paling suka dengan daging domba, nggak cuma antum ya, Pak. Eh? Antum juga senang daging domba kan gitu ya. Serigala paling suka. Hmm? Saking senangnya sampai dia, saya eh, liciknya eh, serigala tadi itu nyamar berburu domba kan gitu ya. Serigala berburu domba, saking senangnya. Tidak cuma satu, dua ekor serigala lapar. Dilepaskan di tengah-tengah domba di tempat eh, semacam ini lepas. Wah, habis saya capek sana, capek salah makan, Salah makan, hancur. Pemandangannya begitu mengerikan, menghancurkan domba-domba tadi. Pemandangan yang lebih ngeri daripada itu adalah ambisi seseorang meraih harta ambisi seseorang meraih keutamaan keutamaan jabatannya. Tidak lebih merusak daripada itu. Kalau serigala tadi menghancurkan domba-domba, tapi kalau ambisi yang satu ini merusak merusak agama. Bisa merusakkan agama seseorang. Luar biasa. Ambisi harta sama dengan dunia. Ambisi syaraf kemuliaan tahta, kedudukan, nama baik, kemasyuran juga namanya dunia. Ambisi dunia merusakkan agama. Mengerikan. Dan yang lebih mengerikan barakallahu fikum adalah apa yang Allah sebutkan dalam al Qur'an al Karim. Di dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan setelahnya ketika menjelaskan tentang ulama usul. Orang-orang yang dianggap alim tapi jelek, tapi dia jahat. Disebutkan ternyata yang membuat dia itu sesat dan menyimpang yang pertama kali Allah sebutkan cinta dunia. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa. Ini lebih mengerikan lagi. Artinya apa? Di antara sebab utama orang yang dahulunya mengerti ilmu, mengerti syariat, mengerti sunnah, mengerti ilmu ya Pak, sesat itu sebab utamanya adalah dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, saya bacakan ayatnya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf 175 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali kalbi in tahmil alaihi yalhan au tatruku yalhan al ayat yang artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang seseorang yang dahulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami pada kata-kata Allah di atainahu ayatina ini menunjukkan bukan orang awam bukan orang awam. Dia adalah orang yang diberi anugerah pemahaman ayat Alkitab. Berarti seorang alim ngerti agama, ngerti syariat, ngerti kitab, ngerti sunnah, ngerti ilmu. Allah mengatakan fansalah minha. Ternyata dia melepaskan ayat-ayat tadi. Fa'atba'ahu syaitanu fagana minal ghawin. Akhirnya setan pun membuntuti dia. Ujungnya dia termasuk orang yang menyimpang. Ghawin munharifin. Allah menjelaskan, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah, sebabnya walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa dibuat dua sebab. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi dia itu ternyata menghujam ke perut bumi. Dia menghujam ke perut bumi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Apa maknanya menghujam ke perut bumi? Dijelaskan para oleh para ulama yang disebut dengan menghujam ke perut bumi adalah mailuhu ila dunya bi ikhlatihi ila ard wa abbara an mailihi ila dunya bi ikhlatihi ila al-ardi li'anna ad-dunya hiya al-ardu wa ma fiha wa ma yastakhruju minha min az zinat wal mata' itu keterangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam buku eh, dalam eh, kitab beliau Al-Fawaid dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang Kecondongan dia kepada dunia diungkapkan seperti menghujam ke perut bumi. Karena dunia ya bumi ini. Bumi yang seisinya di dalamnya yang tumbuh daripadanya itu yang namanya dunia, bumi. Maknanya dia betul-betul menghujam ke dalam dunia, sangat condong kepada dunia, mencintai dunia. Saking cintanya seperti orang yang ditelan bumi Menghujam ke perutnya bumi Dia betul-betul menghujam ke perutnya dunia Sangat mencintai dunia Sangat ambisi dunia Sangat condong pada dunia Itu maknanya Ingat ini sebab pertama yang Allah Kenapa dia meninggalkan ayat-ayat Allah? Kenapa dia menyimpang? Kenapa dia sesat? Padahal punya ilmu, mengerti agama, tahu syariat. Dikarenakan cinta dunia. Itu pertama. Baru yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ini untuk mengamankan dunianya. Kalau sudah kena dunia, supaya jangan sampai hilang, dikasih tibaul hawa, muncul subuhan-subuhan untuk mengamankan dunianya muncul. Awalnya duniawi, perkara syahwat. Ujungnya perkara syubhat. Muncul berbagai macam pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh dari dia semua dalam rangka untuk mengamankan syahwatnya dunia dia tadi. Dunia dulu syahwat baru syubhat ketika ulah. Allah menyatakan selain itu Famathaluhu kamathalil kalbi Maka perumpamaan orang semacam ini seperti kalbun apa pun? Apa pun? atau yang masuk akal ya bukan saya. Eh, perumpamaan seperti kalbun kata Allah. Kamu gendong dia, yalhad, yalhad menjulur lidah dia. Digendong menjulur lidah dia. Kamu biarkan juga demikian menjulur lidahnya dia. Itulah perumpamaan orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami. Bacakan kisah ini kepada mereka supaya mereka semakin ingat kepada Allah Azza wa ini katanya Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah Rahimahullah taala, "Fahada mathalu 'alimi su' alladhi ya'malu bi khilafi ilmi." Ini perumpamaan, permisalan alim atau ulama-ulama su yang beramal beda dengan ilmunya. Terus juga mengatakan, "Fahadihi afatul ulama Ila atharu dunya wattaba'u ri'asati Ini penyakitnya para ulama. Penyakitnya orang-orang yang punya ilmu ketika mereka lebih mengedepankan dunia mengikuti kedudukan dan syahwatnya. Jadi seperti ini ya. Diumpamakan kayak anjing hewan yang paling rendah menunjukkan amalnya dia, tindakan dia sangat rendah, sangat hina, sangat hina. Ngerti ilmu kok sesat, ngerti ilmu kok menyimpang. Anjing itu setiap saat lidah dia selalu menjulur. Kamu tendang sambil bonggong, dia juga menjulur. Kamu tonton, dia juga menjulur. Kamu gendong, dia juga menjulur. Maknanya kata para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah taala maknanya adalah ketika engkau memberikan nasihat kepada dia kamu kasih dia nasihat, kamu kasih dia masukan tidak akan berubah dari keadaan bergeming pada penyimpangannya kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, kamu kasih fatwanya para ulama bergeming pada penyimpangan dia sama kayak anjing dalam semua keadaan dia selalu menjulur Nauzubillah Ingat ya, kawan. Ini bukan orang awam ya, kawan. Bukan orang awam. Kalau awam sih ya, kita mengatakan ini awam. Karena keawamannya, karena kejadilannya Lah ini ngerti agama, atainahu ayat. Ngerti agama, ngerti syariat, ngerti Quran dan sunnah, ngerti pemahaman salaf bahkan sesat. Ternyata sebab yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah cinta dunia. Kita bacakan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang isinya adalah kondisi yang bakal terjadi pada orang-orang yang memiliki ilmu baik dari kalangan para ulama atau para duat atau para mubalik atau para muallim ternyata dia lebih mencintai dunia lebih mementingkan dunia daripada uh, ilmunya disebutkan kondisinya di sini Al Imam Ibnu Qayyim al rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid karya beliau di halaman 109 di cetakan yang saya bawa sekarang Darul Mawaddah satu dalil Kata Ibn rahimahullah menjelaskan Kullu man atharat dunya min ahli ilmi wastahabbaha Fala budda an yakula ala Allahi ghairul haq fi fatwahu wa hukmihi wa fi khabarihi wa Siapa saja Setiap orang dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan orang yang mengerti ilmu, dari kalangan para ulama. Siapa saja dari mereka yang lebih mengutamakan dunia dan lebih mencintai dunia, maka pasti dia nanti akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak. Pasti bicara tanpa ilmu pada fatwanya, pada hukum-hukumnya, pada khobar-khobarnya, pada peredakan larangan larangan-larangannya. Kira-kira kenapa ya man? Hah? Kenapa orang kok lebih mengutamakan dunia, lebih mencintai dunia, bahkan demikian keadaannya? Kenapa? Kata beliau li anna ahkama Rabbi subhanah, kathiran ma ta'ti ala khilafi agrawil nas wala siyama riasa syahwat. sebab hukum-hukum Allah Azza wa Jal mayoritasnya itu berseberangan dengan kepentingan orang lain berseberangan dengan kepentingan manusia tidak sama dengan selera syahwat mereka terutama orang-orang yang mengejar jabatan yang mengikuti syahwat Begitu ya, Pak. فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا sebab mereka-mereka ini yang mengejar jabatan, kedudukan tidak akan tercapai tujuan-tujuan mereka melainkan dengan cara menyelisihi al-haq dengan cara menolak kebenaran pada umumnya mengerikan ya Sehingga dikarenakan dianggap sebagai penghalang maka jalan yang paling gampang ya dia harus berbicara dengan tanpa ilmu bicara atas nama Allah dengan tanpa hak menyelisihi ilmunya sendiri secara ilmunya ngerti ini haram haram ini kalau saya bilang haram waduh mandes nah, gitu ya kedudukan saya nanti akan berubah pamor saya akan hilang jabatan saya akan hilang dunia yang saya dapatkan selama ini akan hilang akan berkurang kayak apa saja haram sudah buka akal aja ya mau tidak mau mengatakan ya eh, jangan kalah keras-keras lah mengatakan halal ya bilang makruh lah makruh ya ada tinggalkan lagi apa ya tapi ya boleh juga gitu nah, awalnya begitu lama-lama boleh pada masalah Allah musta'an kalau perkara haram kalau perkara haram ini bahayanya ini bahayanya dunia ya tidak hanya sebagai sebab utama penyimpangan pada umumnya orang tapi dunia ini sebagai sebab utama penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang punya ilmu ingat dunia itu umum ya umum harta benda dunia orang berambisi mengejar harta terjang semua ilmu dia terjang Orang dikasih yang namanya harta benda dikerucut dengan harta benda Sumpah mulutnya Dan bisa lagi bicara yang hak Ya ya Hah? Wah ini kalau saya bilang Menyimpang, sesat Waduh Yang kerucut-kerucut tadi hilang Wah nanti garing kita orang Hah? Ya akhirnya ya jangan jika masalah itulah Tatap yang lain saja Terjadi itu dalam rangka untuk menjaga nama baiknya, prestise, kemasyhuran dan ketenarannya terjang semua larangan. Dalam rangka untuk supaya jangan lari para pengikut pengikutnya menyesuaikan selera selera pengikut selera masyarakat. Saat begini, nggak Khilafnya para ulama. Saat begini, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan boleh. Saat, boleh itu, itu Syekh pula. Terus begitu dicari-cari hal-hal semacam ini untuk melangsungkan ambisi dia mengejar harta, mengejar tahta dan banyak pula di kalangan orang-orang yang punya ilmu jatuh terpelanting gara-gara wanita. Gimana? Iya, ya? iya, dia iya. Hah? Dari mulai yang awalnya sampai alimnya yang punya ilmunya terpelanting gara-gara wanita. Gimana? Ayo, Sampai dikatakan oleh sebagian ulama salaf kita saking besarnya fitnah wanita. Mereka mengatakan kalau seandainya aku dikasih amanah menjaga harta perbendaraan gudang, saya sanggup. Amanah saya. Tapi kalau saya dikasih amanah untuk menjaga seorang wanita hitam kelam saya nggak sanggup ada kata-kata wanita hitam eh, imro'atun sauda supaya nadar apa pada antum dia imro'atun jemile sauda wanita hitam ya, tapi saya nggak sanggup Kip kalau bukan sauda kan gitu ya eh, yang saja nggak sanggup nggak berani apalagi yang bukan saudara min babi aula apalagi sudah Allah besar itu juga yang sangat besar pada kemauan orang itu Allah hukum bisa tegas terkait dengan bab-bab yang lain terkait dengan masalah fitnah tegas syubhat bantah begitu kena perempuan klak dan tidak bisa berbuat apa-apa ini makna meliputi ya istrinya kamu sendiri ya putrinya kamu sendiri, ya familinya kamu sendiri, apalagi perempuan-perempuan yang di luar sana. Ya, itu dikatakan sama Rasulullah SAW, saya tidak melihat seseorang yang bisa meluluhkan hati laki-laki yang tegar melebihi kalian, oh, kalian oleh kaum wanita. Tidak bisa. Sehingga sangat mengerikan. Makanya ya Fadil Azzakumullah sangat diwanti-wanti betul fitnah dunia ini. Hati-hati dengan dunia. Di satu sisi dunia itu fitrahnya kita masing-masing kita dikasih fitrah senang dunia, cinta dunia. Di sisi yang lain juga disuruh mencari dunia, akhirnya disuruh mengais rezeki. Tapi di sisi yang lain barakallahu fikum dunia ini sebagai ancaman yang begitu mengerikan yang bisa mengempaskan akidah kita, mengempaskan iman kita kepada Allah. Makanya karena kita azakumullah perlu kita singgung di sini barakallahu fikum bagaimana sungguhnya ya karena kita azakumullah sikap yang tepat yang harus kita ambil terkait dengan masalah urusan dunia. Nah gitu ya. Ini supaya dunia yang merupakan keseharian kita ini tidak menjadi pemerang atas kita sebagai penyebab kita terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. tarakallahu fikum. Eh, ikhwanah ketina azakumullah. <clears throat> Disebutkan oleh para ulama <clears throat> ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya uh, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya <clears throat> ahlu dunia orang-orang yang tinggal uh, Bani Adam terkait dengan masalah dunia ini ada beberapa macam. Di sini belum mencermati atau mengkaji ditinjau dari si Bani Adam. Disebutkan dalam kitab Bilatihon Jamil Pola Hikam ketika mensyarah hadis yang ke-31 dari hadis Arba'in Nawawi. Kalau diceritakan saya di halaman 515 <clears throat> beliau menyatakan wan qasama banu adam fi dunya ila qismain Bani Adam Bani Adam secara umum terkait dengan dunia terbagi menjadi dua. Nanti kita ngaca ya, masing-masing di sebelah mana. Kalau di sebelah yang salah segera diperbaiki. Ahadihima man angkara ayyakuna lil ibadi ba'da dunya darun bil thawabi wal iqab. Bani Adam yang pertama terkait dengan dunia ialah pihak yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah dunia. Ingkar kiamat, ingkar yaumul ba'ats, ingkar yaumul hisab. Diingkari. Yang dia yakini yang namanya dunia, eh, yang namanya hidup hanya dunia. Beliau mengatakan mereka inilah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Dalam surat Yunus Ayat yang ketujuh dan setelahnya Allah mengatakan dalam firman-Nya innalladzina la yarjuna liqa'ana warabu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami Artinya ingkar kiamat Dan mereka ridho dengan kehidupan dunia ini Merasa tenang dengan dunia ini Dan mereka lalai dari ayat-ayat kami Mereka itu tempatnya adalah neraka Dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri Ingkar akhirat Meyakini hidup hanya dunia Itu maknanya orang kafir. Beliau mengatakan merekalah orang-orang yang niatannya, cita-citanya, harapannya, keinginannya hanya untuk bersenang-senang dengan dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwallahum. Dan orang-orang yang kafir mereka bersenang-senang dengan dunia, mereka makan seperti makannya hewan ternak, makan neraka sebagai tempat kembali bagi mereka. Ini yang pertama ya Pak. Ini adalah orang-orang kafir. Bani Adam jenis yang pertama ini orang-orang kafir yang di benak mereka dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, ingkar hari kiamat. Orang-orang kafir. Wal mustani. Adapun yang kedua dari Bani Adam terkait dengan dunia, man yuqirru bidarin ba'dal mauti lithawabi wal iqab wahumul muntasibuna ila syara'il mursalin. Adapun yang kedua, adalah pihak yang mengimani, yang mengikrarkan adanya hari kiamat. Negeri akhir adanya hukuman, adanya pahala. Merekalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada syariatnya para anbiya wal mursalin, yakni kaum muslimin di sepanjang zaman sepanjang masa. Yang iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari kiamat. Mereka ini ada tiga macam yang kafir lewat. Kita bukan bukan mereka, alhamdulillah. Yang sekarang yang muslimin. Yang muslimin dibagi tiga, tiga tingkatan. wahum mungkasimuna ila salahati aqsam. Zalim li nafsin wa muqtasid wa sabiqin bil khairati bi Tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling rendah yang mendolimi diri sendiri. Tingkatan yang kedua yang muktasib, yang pertengahan. Tingkat yang paling tinggi yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Belum berinci. Siapa yang boleh menafsir, siapa yang muktasid, siapa yang satu kembali khairat dalam bab dunia ini. Yang ini cerminnya kita sekarang. Termasuk yang mana barakallahu itu. Belum mengatakan fadzalimu li nafsihi humul aktsaruna minhum yang membolimi diri sendiri itulah mayoritas Bani Adam dari kalangan muslimin. Masa mayoritas ya, Ikhwan. Terkait dengan bab dunia yang mayoritas yakin yang membolimi diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan ya, Ikhwan? Kata beliau, wa aktsaruhum waqafa ma'a zahrati dunya wa zinatiha fa akhadhaha min ghairi wajhiha wasta'malaha في غير وجهها وصارت الدنيا أكبر همه لها يغضب وبها يرضى ولها يوالي وعليها يعاد وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر Kata beliau mayoritas Bani Adam dari kalangan muslimin mereka berhenti dengan bunga-bunga dunia dan keindahan dunia. Itu mayoritasnya. Mereka mengambil dunia dengan cara yang tidak benar. Mereka menggunakan dunia dengan cara yang tidak benar. Maka dunia sebagai cita-cita yang paling besar. Dia marah karena dunia, dia ribo karena dunia, dia berwala loyalitas karena dunia, memusuhi orang karena dunia. Mereka lah yang disebut dengan ahlul lahwi, ahlul laib. Orang-orang yang main-main yang sia-sia, yang berbangga-bangga yang disebut dalam Al-Qur'an. Ini muslim ya, bukan kafir, muslim. Dia muslim, tetapi mereka adalah ahlul dunia. Ini yang paling rendah. Ini yang paling rendah. Inilah yang diancam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang dikatakan sebagai budak-budak dunia. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khanisah, ta'isa wa takas, wa Ida Shika falan Takas Ta'is sengsara, sengsara budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain. Khanisah itu kain. Ta'isa wa takas, sengsara dia dia akan menyimpang keadaan dia nanti wa idza shika falataqash ketika kena duri dia nggak sanggup mengeluarkannya maknanya dia akan sengsara dia akan menyimpang dari dunia tadi dan ketika tertimpa musibah tidak bisa keluar daripadanya gelisah kuda gulana sempit dadanya sempit dadanya sok depresi bahkan gila dikarenakan musibah yang menimpa dirinya gara-gara dunia tadi. Tais kata Rasul, sengsara. Ini yang pertama. Ini ya ikhwan yang dikatakan zalimun li nafsi, menghalalkan segala cara untuk meraih yang halal-halal, yang haram-haram, sikat. Mereka punya pepatah, lah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kata mereka ya. Sikat semuanya. Atau harta bendanya digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Mengambil dengan cara yang haram, digunakan dengan cara yang haram, dimasukkan di sini. Atau dia dapatnya halal, tapi digunakan untuk perkara yang haram, dimasukkan di sini. Intinya semua terkait dengan barang haram. Ini zalimun linasi. Hati-hati. Jangan sampai masuk dalam kategori ini dikarenakan mereka termasuk ahlul maksiat, ahlul dunia yang dikecam dalam banyak riwayat. Yang lebih tinggi lagi namanya muktasib. Maknanya adalah akhadat dunia wal muqtasidu minhum akhadat dunia min wujuhiha al mubahah وأدى واجباتها وأمسك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا yang pertengahan dari kalangan Bani Adam yang muslim dia mengambil dunia dengan cara-cara mubah tidak ada yang haram dia tunaikan kewajiban-kewajibannya ada zakat, tunaikan zakat Sodakoh, kasih sodakoh Nafkah-nafkah yang wajib, tunaikan semua diambil dengan cara mubah. Tapi dia simpan yang kelebihan tadi untuk dia bersenang-senang dengannya dengan kelezatan dunia yang mubah. Ya, kan? yang mubah, tidak ada yang haram. Tapi dia bersenang-senang dengan dia. Masya Allah punya harta banyak, terus pikirannya berluas-luas. Rumah pikirnya besar, yang mewah. Mobil kota ganti mobil yang mewah makanannya tidak mau yang gak enak yang zen zen gitu berluas luas dalam perkara yang ingat mubah ini namanya apa namanya muktasid namanya muktasid ini para cukup boleh dikarenakan semuanya mubah hanya saja hanya saja ketika dia berluas luas dengan kesenangan-kesenangan dunia yang mubah di dunia ini akan mengurangi jatah dia dia kiamah nanti. Ada sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musnadnya dengan uh, sahih senadnya. Jangan baik-baik. Kata Ibn Umar, la yusibu 'abdun la yusibu 'abdun min ad-dunya syai'an illa naqasa min darajatihi indallah wa ikana alaihi karima. Tidaklah seorang hamba tidaklah ada seorang hamba yang mengambil mengambil dunia sesuatu melainkan akan berkurang derajatnya dia di sisi Allah sesuai dengan yang diambil dari dunia tadi walaupun dia orang yang kering, orang yang sangat mulia di sisi Allah azza jadi boleh hanya saja eh, mengurangi derajat nanti dia belum kiamat. Orang punya bonus. yang satu berluas luas dengan rumah bikin yang megah, yang mewah, masya Allah. Dia juga punya bonus, pas dia bangun yang secukupnya untuk dia dan keluarga. Yang ini mubah, yang ini mubah. Yang ini boleh, yang ini boleh. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan ya Pak? Yang membedakan nanti di kiamat. Yang pertama dia mengurangi derajatnya dia cukup hanya ha? dia belum kiamat nanti. Yang kedua tidak banyak dikurangi sama dia. Ya? Jadi yang berkurang bukan terkait dengan dunia, yang berkurang nanti dia belum di sisi Allah Azza wa Kira-kira Enak yang mana ya Pak? Sempurna nanti jamun kiamah Ataukah berkurang? Nah, itu repotnya balik adab hmm? Zihina linnasi hobu syahwat Kalau tanya Pengen yang mana? Rumah yang zen atau rumah yang gak zen? Jawabannya Ya ya zen Hah? Eh, Anda kepengen mobil yang mewah atau mobil yang biasa-biasa saja? Jawabannya, ya mewah. Punya kemampuan kalau nggak mau lain lagi, kamu dia punya kemampuan. Hah? Syukur nikmat dapatnya harus dengan cara seperti itu kan. Nah, syukur nikmat itu kan ya Alhamdulillah diyakini minallah dan digunakan Itu perkara kata apa? Ini perkara-perkara lupa. Itulah manusia ya. Makanya lihat selama perkara yang mungkar, labas mubah saja. Tapi ingat baik-baik, selama Anda berluas, luas dengan kenikmatan dunia, semakin berkurang derajatnya dia kiamat. Berkurang dia kiamat. Walaupun dia orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hmm? Jadi gimana ya, Pak? Ya masing-masing. Nah, yang penting jangan yang haramnya. Tapi yang berikutnya ya, Pak. Yang ke yang ketiga yang paling tinggi namanya sabiqun bil khairat namanya sabiqun bil khairat yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan fahumul ladzina fahimul murada minad dunya wa amilu bimuqtawa dzalik fa'alimu anna Allah innama askana ibadahu fi hadhihi ad-dar liyabluwa ayyahum ahsana amala yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, mereka lah orang yang paham betul tentang makna dunia ini. Mereka mengamalkan konsekuensinya. Mereka tahu betul Allah Azza wa Jal me, me, meminta Bani Adam tinggal di dunia ini untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Mereka paling tahu di dunia ini untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah. Dunia hanya untuk bantuan suci. Maka mereka barakallahu fikum mengambil dengan cara yang halal. Jelas kata yang muharram. Mengambil dengan cara yang halal, menggunakan untuk perkara yang halal, menunaikan kewajiban-kewajibannya dan juga menunaikan yang sunnah-sunnahnya. Mereka meninggalkan yang haram-haram juga meninggalkan yang makruh-makruh juga meninggalkan perkara mubah yang dikhawatirkan menjatuhkan mereka dalam perkara yang haram namanya syubhat haram tinggalkan syubhat jauhi makruhat yang makruh makruh tinggalkan sehingga dia sempurna dan dia hanya menggunakan dunia yang secukupnya saja yang secukupnya saja inilah warahmatullahi orang yang paling tinggi martabatnya Barakallahu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hanbal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mali wal dunya innama mathali wa mathal dunya karakibin qala fi dhillin fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha ada Perlu apa aku dengan dunia ini? Apa hajatku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia itu seperti orang yang berkendara istirahat siang di bawah pohon, tidak lama ketika tinggalkan pohon tadi. Kita di dunia sekedar lewat dunia saja sebentar, tidak lama kemudian kiamat menuju ke darul akhirat kata Rasulullah Ini yang sabiqun bil khairat. Barakallahu yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Banyak para jamaah de, eh, jamaah dari, dari para sahabat radhiyallahu taala anhu jama'in Sulaiman al-Farisi, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abu Dzar al-Hari, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga yang lain lain berwasiat kepada murid-muridnya kepada kaum muslimin supaya yang mereka nikmati dari dunia ini hanya seperti Bekalnya orang safar saja Bekalnya eh, orang yang safar saja Secukupnya hanya untuk dipergunakan eh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang paling tinggi Beliau mengatakan yang paling tinggi ini ada dua tingkatan Tingkatan yang pertama adalah orang yang betul-betul tidak tidak menikmati dunia dengan luas. Dia hanya makan minum dari dunia yang sifatnya untuk kebutuhan dia yang paling primer. Ini yang dikatakan zahid betul-betul zuhud nomor satu. Dia, dia punya kemampuan ya. Kalau dia nggak mau, mau bahas kepak setorkan gitu. Ya. <laughs> Itu dia punya kemampuan, tapi dia zuhud. Yang kedua terkadang dia zuhud tapi terkadang dia menikmati dunia ketika ada kemampuan. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sambil kambing dimakan, ada madu diminum, ada susu diminum. Akhirnya gitu beliau paling suka air yang dingin yang manis, betul? Ayo, nah, iya, beliau paling suka sambilnya kambing. Terkadang beliau menikmatinya, tapi kebanyakannya tidak. Jadi yang paling afdal di kalangan itulah contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau milih yang mana? Ah, milih yang mana? Yang tidak sama sekali? Ataukah terkadang dinikmati? <laughs> Sedang dia terkadang dinikmati. Kalau seandainya jawabannya ah, contoh Rasulnya dinikmati semua pilih yang itu Ustaz. Iya. Nah, iya. Ala hal ya kawan. Intinya adalah tidak terjatuh dalam keharoman sedikit pun. Mencarinya tidak haram, caranya tidak haram, digunakan bukan untuk perkara yang haram dan tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga bendanya untuk perkara ibadah, untuk zakat, untuk infak, untuk sodakoh, nafkah anak, nafkah istri, untuk fisabilillah beribadah kepada Allah. Sisanya untuk kepentingan dia pribadi terkadang menikmati dunia seringkalinya apa adanya barakallahu yang paling yang paling tinggi ketika dia berluas-luas diperbolehkan muktasib selama selama dan unsur perkara yang perkara yang haram barakallahu ketika masuk dalam perkara yang haram maka jatuh dia punya martabat namanya walimun linasi. maka yang menantikan Jika dikarenakan dunia ini bukan semata-mata uh, apa namanya perkara yang yang yang dikatakan mata tapi dunia di situ ada ancamannya ha? bisa menjadi bumerang atas kita sebagai sebab penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kita para kelahikum maka harus betul-betul mewaspadai bahaya laten dunia jangan sampai gara-gara dunia menjual agama menjual akidah menjual manhaj jangan tinggalkan dunia hilang akidah kita selamatkan iman kita kepada Allah gunakan dunia untuk perkara-perkara yang syar'i saja atau perkara-perkara yang mubah. Cari dunia juga dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang mubah. Jangan karena ingin mengejar dunia menerjang perkara-perkara yang haram. Allah taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam setengah enam ya, insya Allah. Berarti. They